apa-apanya dibanding dengan umat-umat sebelum kita sehingga turunlah ayat am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar wal walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum menimpa kalian Malah petaka seperti umat-umat sebelum kalian yang malah petaka dalam berislam itu dalam bentuk al-ba'sa yaitu berbagai berbagai goncangan-goncangan peperangan-peperangan dan gangguan-gangguan teror terhadap kalian yang berislam wadarra berbagai penyakit berbagai kesengsaraan, kefakiran dan berbagai malapetaka yang lainnya. Hatta yaqula rasulu sampai-sampai rasul di zaman itu rasul yang memimpin mereka dari para rasul sebelum ini sebelum Nabi Muhammad SAW, mengatakan mata nasrullah kapan datangnya pertolongan Allah karena sangat dahsyatnya penderitaan mereka ala inna nasrallahi qarib ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan redalah segala kemarahan kebab dan para pemuda yang seusia dengan beliau ketika menghadapi kenyataan bahwa Allah dan Rasulnya memberitahu kepadanya sungguh apa yang dihadapi ini masih sangat ringan dibanding dengan apa yang dirasakan oleh para nabi-nabi terdahulu dan kaumnya yang demikian ini 13 tahun penderitaan yang seperti ini disuruh menahan diri, menahan diri, menahan diri. Ya. Sampai turun ayat yang menyatakan fa'fu anhum wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka untuk sementara maafkanlah mereka orang-orang kafir itu dan hilangkan rasa emosi kalian terhadap mereka hatta ya'ti Allah bi amri sampai datangnya keputusan Allah sampai datangnya perintah Allah yaitu perintah jihad akhirnya mereka pindah ke Madinah hijrah ke Madinah barulah setelah itu ada perintah untuk berjihad berperang barulah di sana ada perintah untuk menculik dan membunuh kafir-kafir yang menjadi batu sandungan penghalang dakwah yang memerangi secara fisik dakwah ilallah sehingga Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya di Madinah suatu hari siapa dari kalian yang bisa mena ah, menahan mulutnya Ka'bul Ashraf pendeta Yahudi yang mulutnya na'udzubillah keji di dalam menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ya Rasulullah orang Ansor ya sudah berangkat berangkat dia ngajak saudara Misan dan uh, eh, ponaannya berangkat menjadi satu tim eksekusi untuk menghabisi Ka'bul Ashraf di rumahnya dan disikat kepalanya dibawa ke Rasulullah ya Rasulullah ya ini sudah ya sudah selesai sudah Kepalanya dibawa ke Rasulullah. Melihat orang Aus dikasih kemuliaan oleh Rasulullah untuk membunuh musuh Allah Ka'bul Ashraf. Orang Khazraj mengatakan, Ya Rasulullah kasih bagian kami. Ya sudah, diberitahu oleh Nabi seorang wanita yang mulutnya na'udzubillah dia penyair seorang Yahudia tetapi ahli syair Arab dia mengubah bait-bait syair penghinaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesaikan dia tutup mulutnya Naam ya Rasulullah sami'na wa ata'na Berangkat satu tim dari Khazraj tim eksekusi dan dimasuki rumahnya dalam keadaan dia sedang menyusui anaknya si syairah si penyair wanita ini dicabut itu bayi diletakkan di kasurnya diseret ini ibu yang jahat ini dan disembelih di situ juga tapi kali ini tidak dibawa kepalanya kepada nabi karena Nabi menunjukkan muka yang tidak senang ketika kepala Ka'bul Ashraf dibawa kepada beliau. Ha itu setelah sekian belas tahun dididik mereka untuk menahan diri dan menahan diri dan menahan diri dan ini semua menunjukkan memang Islam tidaklah menghendaki untuk orang itu haus darah maka terhadap orang kafir pun Islam memberikan batasan-batasan yang ketat untuk jangan sembarangan orang menumpahkan darah manusia atau darah anak manusia ini ya hanya diberi batasan yaitu mereka yang terang-terangan secara fisik menghalangi memerangi dakwah ilallah dan menteror manusia untuk jangan beriman kepada Islam maka hanya orang-orang yang demikian inilah dari orang-orang kafir itu yang dihalalkan darahnya untuk diperangi dan dibunuh itu pun masih ada ketentuan berikutnya yaitu jangan sampai tindakan yang demikian menimbulkan justru menimbulkan fitnah yang lebih besar atau kekacauan atau peperangan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya ya peperangan itu ada dua dua macam ada perang untuk menghentikan perang dan ini yang dituju oleh Islam ada perang yang semakin menyalakan api peperangan itu dan ini yang ditentang oleh Islam ya perang untuk menghentikan nafsu perang dari musuh-musuh Allah ini yang dituju oleh Islam ha? untuk mendaunkan mental musuh-musuh Allah yang bernafsu untuk menyalakan api peperangan itu dengan perang dan ini yang dituntunkan dalam syariah Islamiyah wala tazalu ta'ifatun 'alal haqqi mansura dan tidak akan hilang dari umat ini ta'ifah sekelompok dari umat ini alal haq yang terus menerus di atas al haq yang mereka itu mansura yang mereka itu diberi pertolongan oleh Allah yanhajuna hajas salafis salihin yang mereka itu menempuh jalan perjuangan yaitu jalan perjuangan para salafus saleh salafus saleh pendahulu kita yang saleh yaitu generasi generasi generasi terbaik bagi umat ini Generasi sahabat Nabi yaitu generasi yang melihat dengan mata kepala sendiri di masa hidup Nabi, melihat Nabi dan beriman kepadanya dan mati di atas iman. Ini generasi sahabat. Generasi kedua generasi tabi'in yaitu generasi yang tidak menangi melihat Nabi ketika dia lahir Nabi telah wafat tetapi masih sempat menangi melihat para sahabat Nabi dan belajar Islam dari para sahabat Nabi ini generasi tabi'in generasi ketiga yaitu generasi tabi'it tabi'in generasi yang tidak menangi untuk melihat sahabat Nabi ketika mereka lahir sahabat Nabi telah wafat semuanya tetapi masih sempat menangi melihat para murid-murid sahabat Nabi sehingga mereka belajar Islam dari para tabi'in tiga generasi ini yang dikatakan salafus saleh generasi salaf yang saleh pendahulu yang saleh yang dikatakan oleh Nabi khairul qurun sebaik-baik generasi yang dikatakan pula dalam riwayat lain khairun nas sebaik-baik manusia ketika mereka tiga generasi pertama ini mewariskan manhaj mewariskan tariqah cara berislam yang sebagaimana mereka telah pelajari dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam maka warisan mereka inilah yang menjadi ukuran atau barometer benar salahnya pengamalan Islam sampai hari kiamat dari generasi ke generasi sampai hari kiamat muncul terus orang-orang yang menempuh jalan berislam dengan cara tiga generasi tersebut dan mereka itu menempuh jalan perjuangan dakwah ilal Islam menempuh jalan perjuangan dakwah menyeru manusia kepada Islam dengan cara para generasi terbaik itu tadi merujuk kepada generasi terbaik itu tadi sehingga kalau generasi yang terbaik itu dinamakan salafus saleh mereka sudah dipuji oleh nabi bahkan telah dipuji oleh Allah pula dalam Al-Qur'an was sunnah maka generasi yang berikutnya yang mengikuti jejak mereka dinamakan orang-orang yang berusaha meniti jejak salafus saleh yang sering dinamakan kalau satu orang dinamakan salafi kalau banyak orang dinamakan salafiyun atau nama lain sunni kalau satu orang kalau banyak sunniyun atau dengan istilah lain ahlus sunnah wal jamaah mereka yang mengikuti sunnah yaitu ajaran Nabi dan mereka yang memahami ajaran Nabi dengan jamaah yaitu pengertian jamaah di sini ialah apa yang ditinggalkan oleh salafus saleh tadi akan terus dimunculkan oleh Allah orang-orang yang demikian وشرح mahasinahu wa bayana fadailahu orang-orang yang akan menjelaskan kepada umat betapa indahnya Islam itu dan menjelaskan menerangkan kepada umat fadail keutamaan-keutamaan Islam yang ini keberadaan mereka seperti itu siapa mereka itu atau ibal mansura itu diterangkan oleh Nabi ciri-cirinya mereka itu ghuraba adalah kelompok kecil yang akhirnya dianggap asing cara beragama mereka oleh orang-orang kebanyakan umat Islam yang tidak mengerti Islam. Kedua ciri mereka diterangkan oleh Nabi Alladzina yuslihuna Hina fasadan nas Mereka yang melakukan islah Kebaikan-kebaikan Ketika keumuman orang telah rusak cara beragamanya Rusak akidahnya Rusak akhlaknya Rusak ibadahnya maka mereka ini membuat perbaikan dengan mengajarkan akidah yang benar dan mempelopori pengamalan akhlak yang benar dan mempelopori pengamalan ibadah yang benar ketiga mereka itu adalah orang-orang yang zahirina alal haq yang terus-menerus menampakkan dan memproklamirkan mengkampanyekan al-haq yaitu al-haq itu apa? al-haqu min rabbik falatakunanna minal mumtariin kata Allah kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan maka janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu apa yang datang dari Tuhanmu? Alkitab was sunnah itu yang datang dari Tuhanmu mereka zahirina alal haq ciri-ciri mereka ialah tidak peduli apapun resikonya dimanapun kapanpun dan di hadapan siapapun tetap mereka ini mengkampanyekan dan menampilkan memproklamirkan al-haq Yang kelima diterangkan juga oleh Rasul mereka ini yuqatiluna alal haqqi terus menerus berperang di jalan kebenaran untuk memerangi para musuh-musuh dakwah untuk memerangi para musuh-musuh al-haq dan ini tobiat mereka terus-menerus sampai hari kiamat. Yang keenam ciri mereka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadurruhum man khalafahum tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka orang-orang yang mencerca mereka Orang-orang yang menjegal dan menggembosi dakwah mereka tidak merasa rugi seujung rambut pun. Terus saja istiqamah di atas al-haq. Walaupun seandainya semua orang meninggalkan mereka, tidak peduli. Dan terus saja dia di atas al-haq, tidak merugikan mereka dalam perjuangan mereka itu tidak merubah sikap mereka dalam berpegang dengan al-haq istiqomah mereka di atas al-haq tidak berubah tidak bergeser sedikit pun ciri-ciri ini diterangkan dalam beberapa riwayat-riwayat sahihah ya yang ada di dalam Bukhari, di dalam Muslim, ataupun di dalam kitab-kitab sunan, serta di dalam kitab-kitab lainnya. Kitab ringkas yang menerangkan ciri-ciri itu dengan berbagai riwayat-riwayat sabda Nabi tersebut antara lain ialah kitab yang dinamakan Al-Ghuraba Minal mukminin berjudul Al-Ghuraba Minal mukminin karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah kemudian yang kedua kitab Al-Uzlah karya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Dua imam ini menulis kitab-kitab ringkas dalam perkara tersebut yang Masya Allah demikian detail riwayat-riwayat yang dibawakan oleh beliau-beliau dari Nabi SAW Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang disebutkan di sini yaitu At-Taifah Al-Mansurah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya At-Taifah Al-Mansurah yang dijanjikan oleh Allah itu antara lain dalam surat Al-Maidah ayat ke 54 ayat ke 54 ya Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Ha? Apa lanjutan ayat ini? Hadiat kur. Hai orang-orang yang beriman, tar. Allah yahdi. Tar, tar hat hat al-mushaf biar dong Masya Allah jelimet ya tulisannya tapi masih muda masih bisa baca hmm. walaupun eh, orang menganggap oh sudah eh, 40 ke atas oh tapi masih muda hmm. tenang aja Insya Allah barokah itu taatillah eh enam masih muda baca yang kecil-kecil aja hurufnya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman mayyartadda minkum an dinihi siapa dari kalian yang murtad dari agamanya fasaufa ya'tillahu biqaumin niscaya Allah akan datangkan kaum lain yuhibbuhum wa yuhibbunah yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah luar biasa ya wali-wali Allah bagaimana wali-wali Allah itu sikapnya adillatin alal mu'minin yang mereka itu rendah hati di hadapan orang-orang mukmin tidak sombong di hadapan orang-orang mukmin. Tawadu di hadapan orang-orang mukmin. Aizzatin alal kafirin yang menampakkan kegagahan di hadapan orang kafir tidak minder di hadapan orang kafir justru menyatakan ini dadaku mana dadamu begitu tidak kecil hati di hadapan orang kafir besar hati di hadapan orang kafir mendongakkan kepalanya di hadapan orang kafir ya yujahiduna fi sabilillah para wali-wali Allah ini mereka berjihad di jalan Allah yaitu berperang di jalan Allah dengan segala bentuknya wala laumata laim dan tidak takut cercaan si pencerca tidak terpengaruh sedikit pun dengan cercaan siapapun di dalam beristiqamah di atas al-haq dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' Demikianlah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas rahmatnya dan maha luas keutamaannya serta maha luas eh, serta maha berilmu mengerti kepada siapa yang sepantasnya keutamaan ini diberikan siapa yang pantas dipilih untuk mendapatkan keutamaan ini begitu ciri-ciri at-ta'ifah al-mansura golongan yang ditolong oleh Allah dan ayat ini tetap berlaku sampai hari kiamat yaitu setiap di kalangan umat Islam ini terjadi gelombang kemurtadan dan sebagian para a'imah mengartikan kemurtadan di ayat ini maknanya ialah meninggalkan jihad fi sabidillah Meninggalkan perjuangan dalam membela Islam maka Allah akan munculkan kaum lain yang membela Islam dan memperjuangkan Islam itu dengan ciri-ciri seperti itu tadi wahakadha jadi Islam membimbing kita untuk rahmah dan itu adalah pokok dan untuk menyingkirkan segala musuh-musuh rahmah Islam membimbing kita untuk adil dan menyingkirkan segala musuh-musuh keadilan dan yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan adalah hamba-hamba Allah yang menjadi wali-wali Allah ini tadi semua ini kata Syekh Zaid hafizahullah mu'jizatan minal mu'jizati ya adalah sebagai mukjizat dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada rasulnya. Apa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an? Ketika ayat ke-54 surat Al-Maidah tersebut di atas yang sudah kita baca itu turun belum ada cerita orang yang murtad. Ya. Tetapi Allah sudah memberitahukan akan ada orang yang demikian. Dan jangan takut dengan munculnya kemurtadan itu. Allah akan siapkan orang lain. Jadi agama ini tidak akan rugi dengan adanya orang yang murtad daripadanya. Allah siapkan orang lain yang akan membelanya, dan menegakkan kebenaran yang ada padanya. Idza du'iya ilaihi wa syurihat mahasinu wa wa buyinat uh, idza du'iya ilaihi apabila Islam itu diserukan kepadanya wa syurihat mas mahasinu dan bila dijelaskan kebaikan-kebaikan Islam wa buyyinat fadailu dan dijelas eh, dan diterangkan keutamaan-keutamaan Islam alal wajhis sahih dengan cara yang benar aqbalan nasu ila dukhuli fihi afwajan wa afwaja pasti orang akan ah, berbondong-bondong untuk masuk kepada Islam. Araitum Tidakkah kamu melihat Lau anna insanan yuridu an yunsyi'a syirkatan minas syirikat Kalau seandainya seorang manusia ingin Membangun satu syirkah usaha dagang la yaftahuha bi amalin samit tidak mungkin upaya usaha dagang itu dilakukan dengan diem-diem ya mestinya bagaimana innama yansyuruha ayansyurulaha ad-diayat pasti akan diupayakan dengan iklan-iklan kan dia waqad takunu di ayat ghaira sadiqah wa ghaira sahiha fi umumiha Kad, eh, yang sering terjadi iklan-iklan itu tidak jujur dan tidak benar tidak sesuai dengan kenyataannya keumumannya tetapi bagaimana? Fayaqbalun nasu ala tilka syirka. Orang pun berrame-rame untuk menerima keberadaan produk tersebut karena iklan itu tadi. Walaupun iklannya dusta, menipu, tapi toh diterima. Ya, Yaqrauna anha fi wasailil i'lam, mereka membaca iklan itu di mass media, wa yasmauna anha, mendengar di radio-radio, fayaqbalun nas li akhdhi talabatihim wa qada'i hajatihim. Ya? Maka orang pun akan menerima iklan itu akhirnya orang pun berduyun-duyun untuk ha, mengambil keperluan-keperluan mereka dan menunaikan keperluan mereka fair fair bihutajir ribhan wafira sehingga si pedagang itu untung besar itu perkara dunia al islam idza wujida man man, man ansaruhu man yashrah mahasinahu apabila Islam itu mempunyai pembela-pembela yang menerangkan kebaikan-kebaikannya mengiklankannya yubayyin yusrahu wasuhulatah dan menerangkan betapa mudahnya Islam dan betapa gampangnya Islam itu wa ghayatahul hamidah dan menerangkan tujuan Islam yang terpuji wa ma'ali ashabi fa innan nas yarghabuna fil khair bi fitratihim maka sungguhnya tentu Islam uh, eh, manusia itu dengan fitrahnya senang kepada kebaikan apalagi kalau mengiklankan Islam itu jelas-jelas Islam itu menerangkan dan diterangkan dengan benar. Tidak mengandung penipuan. Ha? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa kata Allah diinginkan oleh Allah untuk diberi petunjuk, Allah akan mudahkan hatinya. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kana ma yas'adu ila sama. Surat Al-An'am ayat ke-125. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah jadikan dadanya itu terasa sempit untuk menerima Islam dan terasa berat untuk menerima Islam seperti keadaan orang yang naik ke atas itu semakin ke atas semakin sesak napasnya. Nah, mestinya demikian. Jadi, kalau ahlu dunia, abna'ud dunia, anak-anak dunia, begitu semangatnya mengiklankan Islam, eh, mengiklankan barang-barang dunia mereka, yang kebanyakannya dusta tapi toh diterima rame-rame. Maka Islam harus didakwahkan dan diiklankan. Jangan dirahasiakan. Ya. Jangan di bawah tanah. Yang nggak ada yang tahu. Maka harus di depan mata manusia harus disampaikan ke telinga manusia sehingga mereka semua mendengar penjelasan yang tegas, jelas, gamblang dan benar tentang Islam. Di dalam hal perjuangan dakwah ini ada dua yaitu al-ardu war raddu. Dua model yaitu model pertama menerangkan membeberkan tentang kebenaran Islam itu keindahannya dan keutamaannya yang kedua model kedua yaitu membantah segala kesalahpahaman terhadap Islam itu ya begitulah mestinya ikhwanna fiddin azakumullah dalam perjuangan dakwah sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jangan banyak-banyak Bas. <clears throat> Cukup ya. <clears throat> Lu. Lagi. Ah. Kata penanya, Ustadz mohon dijelaskan ibadah sholat Jumat serta amalan-amalannya yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini bab yang panjang Ya Dan perlu Satu pertemuan khusus Untuk yang demikian Nah Kata penanya apa hukumnya menyemir rambut selain warna hitam? Wallahu alam. Yang dituntunkan oleh Nabi ialah memakai henna. Apa itu henna itu? Apa pohon apa pacar atau apa itu sejenis itu? Daun pacar itu eh, warnanya bisa merah, bisa kuning, ada eh, itu yang dituntunkan. Adapun menyemirnya dengan warna hitam itu jelas ada larangannya. Kemudian penanya menyatakan multi level marketing apakah bisa dianggap sesuai syariah? Kalau dalam perdagangan tersebut tidak mengandung dusta, tidak mengandung tipuan, tidak mengandung riba, tidak mengandung jual beli barang haram. Ya, tidak mengandung cara yang melanggar ketentuan yang jelas-jelas telah diharamkan oleh Allah maka itu halal urusan bagaimana masa orang yang cuman ongkang-ongkang dengan multi level marketing marketing dapat untung ya kalau memang perjanjiannya demikian ya nggak apa-apa lah kenapa kamu sewot biar aja kalau memang perjanjiannya demikian selama tidak mengandung unsur dusta tidak mengandung unsur penipuan tidak mengandung unsur riba ya tidak mengandung unsur pelanggaran yang haram umpamanya eh, pelanggaran yang haram itu eh, ber, eh, menjualnya dengan melalui para penjualnya itu perempuan-perempuan yang cantik disuruh buka sebagian auratnya sehingga menarik pembeli jelas ini haram ha? nah jadi selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum atau fikih dagang dalam Islam maka itu adalah halal Nanti mungkin akan timbul lagi model dagang yang lain. Ya silakan, selama tidak melanggar ini halal. Karena hukum asal dari perkara dunia itu adalah halal. Kecuali ada dalil yang menyatakan haramnya. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, ya kembali pada hukum asalnya, yaitu halal. Begitu. Iya. Hey, Kata penanya Ustaz bagaimana kalau kita nanti dalam pemilu tidak memilih golput Karena katanya penanya kebanyakan pemimpin-pemimpin sekarang sudah tidak bisa dipercaya Atau sudah tidak menegakkan syariah Islam lagi Ya terserah kalau memang itu pilihan Anda ya, Anda sudah dewasa ya, Sudah pinter melihat Iya. Bagaimana hukumnya menyanyi nasyid di masjid? Kalau nasyid itu tidak mengandung perkataan-perkataan yang dilarang oleh syariah, tidak melanggar akhlak Islam, tidak tidak melanggar akidah ibadah dalam Islam, ya kemudian tidak mengandung musik-musik ya dan tidak di waktu pelaksanaan sholat ya maka hal itu tidak mengapa jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi untuk menyanyikan nasyid di masjid ya kalau mengandung nasihat-nasihat mengandung omongan-omongan yang baik atau mengandung pembekalan ilmu yaitu menghafal ilmu dengan cara nasyid bait-bait syairnya itu ilmu untuk dihafal umpamanya bagi anak-anak supaya lebih enak menghafal ilmu itu juga bagus asal itu tadi tidak dalam keadaan sedang adanya sholat atau orang yang beribadah padanya sehingga mengganggu orang itu ya nah banyak pertanyaan tentang jamaah tabligh apa yang dinamakan jamaah tabligh Jamaat Tabligh ini adalah nama organisasi yang dibangun gerakan oh, yang dibangun oleh seorang tokoh sufi Naqsyabandi, Torekot Naqsyabandiyah bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini melakukan menurut pengakuannya sebagaimana ditulis dalam sejarahnya oleh orang-orang tablighi melakukan tirakatan 40 hari 40 malam di satu tempat di satu masjid sampai akhirnya mimpi di suatu malam didatangi oleh Nabi Muhammad SAW yang Nabi memerintahkan supaya dia melakukan khuruj visabilillah keluar keliling dunia untuk mendakwahkan empat torekot sufia yang empat-empatnya adalah torekot-torekot beda'ah dolalah yaitu Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah dan Jistiyah. Dari cerita ini apa mungkin Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang muslim dalam mimpinya untuk